Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saya banyak-banyak minta maaf Ketika saya membahas tentang Bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak Ketika saya membahas bagaimana kemudian seorang ayah Harus memiliki seorang anak Jangan sampai seorang ayah yang punya anak nggak merasa memiliki anaknya Karena nggak pernah bicara Ketika saya bicara tentang bagaimana seorang anak merasa memiliki ibunya Karena bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak ketawa, diajak menangis, diajak cerita tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya karena ayah dan ibunya sibuk terus kemana-mana. Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca sebaiknya anda mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh para nabi ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Pada saat itu, ini saya belum punya anak keturunan menangis. Si Ustaz, saya tersentuh dengan tayangan Ustaz ketika saya tidak punya anak keturunan, saya melihat, saya membayangkan Ustaz. Saya membayangkan saya makan gak sendiri, saya bersama anak saya, lalu saya nyuapin anak saya. Saya membaca Twitter Anda semua, di at Yusuf underscore Mansur dan di wisata Tian punya email at yahoo.com saya bicara komentar anda semua dan saya pun ikut menangis karena memang bahagia sekali ya ketika mandiin anak nyuapin anak saya kan suka share tuh gambar di Twitter ya di at Yusuf underscore Mansur. Betapa saya bahagia sekali ketika pulang, uh, misalkan kayak sekarang nih, uh, saya pulang kemudian saya menggendong anak saya di pagi hari bermandikan matahari, saya memeluk Aisyah lalu kemudian membaca wakiah atau saya kemudian menggemblok si Abang Kun, menggemblok si uh, Hafiz ke pesantren untuk duduk ikut berjamaah bersama para santri. Saya membayangkan Anda yang tidak punya anak keturunan. Insya Allah kita akan selipkan di pagi hari ini doa supaya Anda semua pemirsa bisa memiliki anak keturunan. Langsung juga disabet mereka-mereka atau Anda semua yang tidak punya jodoh, mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana uh, doa untuk menghadirkan saudara-saudara semua punya jodoh. Tapi baik, sebelum kita uh, memulai, kita akan mendengarkan tasmi Quran dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah yarhamuna, Allah merahmati kita semua. dengan sama-sama mendengar suara dari seorang yang hafal Quran, punya delapan saudara yang lain yang juga hafal Quran, dan dia ayahnya pun hafal Quran menjadi imam di semua masjid eh, di banyak masjid di Jeddah, di Makkah dan di Madinah. Silakan kita sama-sama mendengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم Doa pemirsa mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga dan insya Allah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha. Saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah uh, Anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang Anda cintai. Misalkan Anda punya mobil apa begitu ya, huh? Sedekahkan sudah ke Allah SWT. Anda punya kontrakan, Anda punya ruko, Anda punya gaji terbaik, Anda punya tabungan. Bismillah, bismillah. Anda kasih ke Allah. Lalu kemudian Anda geber dengan doa-doa supaya Allah kemudian kasih Anda anak turunan dan jodoh. Tapi kita hari ini akan membahas tentang tiga uh, investasi yang mengagumkan. Tiga investasi yang mengagumkan uh, kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal soleh. Kita kan ada masa nih beramal soleh yakni punya masa batas adalah tatkala kita kemudian menghadap Allah berhenti sudah kita punya amal. Tapi ternyata kita tidak berhenti. Allah menyediakan jalan-jalan lain yakni apa yang sudah saya tulis untuk Anda semua pemirsa sahabat wisata TNTV. Yuk kita sama-sama lihat. Ini dia. Ini dia pemirsa, ini tiga investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup. Coba ya pemirsa, ya, coba saudara tangannya gini, coba, <clears throat> ya semua, semua tangannya begini. Oke, taruh di depan mulut, ya. Kemudian saudara tiup. Coba saudara tiup. Sudah? Ada yang terasa hangat, ya, ada yang terasa dingin. Nah, coba cium. Nah, bau kan? <laughs> Habis sobol lagi nyium-nyium begini. <laughs> Tapi itu tandanya ente masih hidup. Ya, kalau ente masih bisa beginiin tangan, bahkan ente masih sehat. Betul nggak? Coba ente jalan gini. Jalan gini. Coba. ah ayo bangun bangun coba. Bangun dari dari kursi Anda bangun. Ya, coba gini. Coba. Nah, ketika Anda bisa jalan, Anda namanya masih hidup dan juga masih sehat. Nah, ketika Anda masih hidup dan masih sehat, Anda bisa lakukan yang tiga ini. Ini sih sebenarnya semua orang udah tahu deh. Sedekatun jariah, ya. Ya, ini adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya, ini ilmu. Ini ilmu. Oke. Okay. Nah, ini dia anak soleh nih. Semuanya ini bisa saudara persiapkan tatkala saudara masih hidup. mau mati tapi menyiapkan warisan buat anak Anda. Itu belum sodako jariah. Walaupun kalau niatnya karena Allah ya, saya menyiapkan buat anak-anak saya Ustadz, bukan buatnya anak saya tidak akan susah. Enggak, ini semata-mata supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai ayah. Bagus, itu masih masuk, niatnya masih lillahi ta'ala. Ustadz saya nyiapin deposito buat anak saya supaya nanti kalau saya meninggal dunia, bagus. Tapi tetap jangan melupakan sodako jariah buat anda sendiri ketika anda nanti wafat. Iya kalau anak ente pada ingat sama ente. Oh masih hidup aja anak pada lupa. Betul gak? Hmm. Masih hidup anak masih pada udah pada lupa sama orang tua. Abis do abis apa? Salam pergi aja deh nggak doain kita sebagai orang tuanya. Betul gak? Coba dah rasain. Bagaimana lagi kita udah mati ntar. Boro-boro nengokin kuburan kita kali. Ingat nama kita juga udah nggak inget. Ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung. Siapa ya? Uh, parah tuh parah banget Ah, Nih, ini kau jariah nih. Ente mesti nyiapin buat diri ente. Takutnya bukan apa-apa kalau ente ente punya anak soleh, anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente. Tapi kalau ente punya anak bejat, aduh masya Allah, anak anda berzina, aduh anda udah tenang-tenang di alam kubur, dapat tuh pak dosanya zina. Uh, nih, kau jariah ente kudu siapin nih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh, ente bisa bentuk yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya, ente bikin dan nih majelis ilmu. Ente uh, undang ustadz-ustadz buat ngajar, buat ngaji dan segala macam. Nah ini dia waladun solehin, ya, awaladun solehin dia ya doa lah. Ya, ini anak soleh yang senantiasa mendoakan uh, orang tuanya. Tiga investasi inilah yang akan kita perdalam insya Allah di pembahasan yang berikut. Ntar kita sambung nih ya. Saya udah tulisin doa untuk saudara bisa punya anak keturunan. Uh, tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Pian TV. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan Twitter di @yusuf_mansur. Saudara nggak usah kecil hati, saya udah salin kok di komputer. Nanti kapan-kapan kita akan bahas apa yang menjadi persoalan dari saudara-saudara semua. Pemirsa, bila mana Anda punya rezeki banyak, ya harta banyak, tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai saudara kojaria, hanya bersifat dunia, Anda akan rugi. Anda juga punya ilmu, tapi Anda tidak mengamalkan, juga rugi. Anda punya anak, dan tidak mendoakan Anda, tambah rugi. Nah, tiga ini harus harus saudara miliki ya agar saudara semua nanti ketika sudah ada di alam kubur pun saudara masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh. Asik kan kalau kita udah meninggal dunia gitu ya. Anak kita masih sholat malam. Aduh ya Rob. Usuli sunat tahajud di rokaatin dari ta'ala Allah. Walaupun ya anak tidak bilang, ya Allah pahala ini buat orang tua kami, Allah akan jalankan itu pahala untuk anda semua para orang tua yang punya anak seperti itu. Nih, Sebab apa? Kata Allah lewat Rasulnya, ya, idza mata bnu Adam, idza mata bnu Adam, in qata amalu illa min salatin. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Anak itu ngaji di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Anda sudah ada di dalam kubur. Aduh, Allah setor tuh. Allah setor pahala anak ente pada buat ente yang udah di dalam kubur. Makanya pemirsa ya, jangan segan-segan hari begini nyantrainin anak. Saya bukan promosi ini, Mak. Ini ini kewajiban saya memberitahu. Pesantren saya buka pendaftaran murid baru. Pesantren lain pun buka pendaftaran murid baru. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi akhlak nggak ada. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi nggak ada Quran di sana. Jangan cari cuma sekolah berkualitas tapi anak anda lupa sama Allah dan Rasulnya. Jangan. Masukin dia pesantren. Insya Allah lah. Ntar kalau udah kuliah baru di luar negeri di mana kayak gitu. Ini. Allah din solihin jadi ulah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Saudara udah di alam kubur dibangunin, dibangunin saudara. Kum, kum, kum bangun. Kita ngeliat ternyata yang bangunin malaikat. Ada apa ya bangun bangunin aneh? Uh, hebat malaikat digituin, top banget deh. Allah suruh istirahat. Allah suruh istirahat. Kenapa? Karena kita di dunianya berpeluh-peluh. Tapi hari itu malaikat membangunkan. Kum, bangun, bangun, bangun. Bangun ya ahlal jannah, bangun. Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Jangan sampai kita udah di kita di dunia aja dipukulin. Di akhirat, bangun loh. Di akhirat, bangun. Gimana coba? Di alam kubur, dijejak sama malaikat. Kan jangan dong kalau bisa kita, ya enggak? Kum ya ahlal jannah, bangun wahai ahli surga. Kita kocak mata ada apa ya wahai malaikat? Tuh, di dunia sana anakmu sedang mengaji. Ya Allah, kita dengerin anak kita yang ngaji. Kita tanya, istri saya mana wahai malaikat? Ada, mau dipanggilin? Panggilin deh. Tapi istri kamu kan belum mati. Oh, belum mati. Jangan nih kalau belum mati. <laughs> Udah boleh sini. Deh, kamu lihat aja. Saat tayangan itu diperlihatkan oleh Allah. Anak kita lagi ngaji tengah malam. Nih deh, awal adin soal ini ada الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما كلما ألقي فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء Ya Allah ya Rabb Pemirsa Ini surah Al-Mulk dibaca sama orang yang hidup Itu siksa alam kubur Dihapus sama Allah Ya Rabb Barangkali saudara ya ahli maksiat, tapi nyimpen anak yang waladin solin dan Allah cabut yang punya hak siksa kubur. Hei, subhanallah. Pemirsa, ayolah. Tetap di wisata TTP, kita masih punya satu segmen lagi. Insyaallah kita akan belajar ya bagaimana kita punya anak keturunan. Dan bukan cuma anak keturunan biasa, tapi anak keturunan yang saleh, salehah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tidak bermaksud membuat saudara-saudara yang tidak punya anak dan jodoh menjadi bersedih karena tidak punya anak soleh. Nah, Anda bukan tidak punya, Anda belum punya. Insya Allah, Allah memiliki kun fayakun. Yuk, kita belajar ayatnya. Ini dia ayatnya pemirsa. Ini ada di surah As-Saffat. Ada di surah As-Saffat ayat 100 saudara bisa buka di rumah masing-masing. Dan ini adanya di surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini Rabbi Rabbi habli min zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a Bila mana Anda yang belum punya anak membaca doa ini, sedang Anda juga belum punya jodoh, maka Allah akan siapkan langsung juga jodohnya. Jadi kalau Anda berdoa dengan jodoh, eh, dengan doa, ini kan doa tentang anak soleh ya. Ya Rob, kasih saya anak yang soleh, kasih saya anak yang baik, ya toh. Kalau Anda yang belum punya jodoh, pakai doa ini di asofat 100 sama di Ali Imran 38, maka insya Allah Allah pun kasih satu paket. Ya, satu paket. Tidak mungkin Anda punya anak secara dunianya gitu, kecuali Allah hadirkan jodoh, maka insya Allah ini jodoh akan satu paket dengan anak turunan. Saya meminta saudara-saudara semua, keluarlah untuk bersedekah yang terbaik. Saudara punya apa? Saudara punya emas, punya mobil, punya motor, punya tabungan, punya kontrakan, punya toko, punya kios, atau punya piutang di orang lain, bismillah. Hari Jumat yang e, berbahagia kemarin kita sudah bicara juga tentang sedekah, kita terusin lagi tentang di hari-hari berikutnya termasuk hari ini. Dah, bismillah kita sedekahin dan kita berdoa kepada Allah sebentar lagi sambil saya pamit. Kita berdoa mudah-mudahan Anda semua bisa memberikan keturunan dan jodoh. Yuk mari kita berdoa. aminkan doa saya dan ikuti bacaan suratul fatihah saya. karena suratul Fatihah ini adalah doa salah satu doa yang terbaik buat kita semua. Saya membaca suratul Fatihah dan saudara membayangkan saudara sudah memiliki anak keturunan dan jodohnya dan juga buat yang sudah memiliki anak keturunan mudah-mudahan pembacaan suratul Fatihah dari saya atas izin Allah bisa membuat anak-anak saudara semua menjadi anak yang saleh salehah.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 Bila mana saudara punya anak keturunan yang sekarang ini umur 4 tahun 4 SD sampai kemudian lulus SD atau lulus SMP, suruh dia apalin itu surah An-Naba karena itu menjadi salah satu syarat anak-anak saudara masuk ke pesantren e, tahfiz Darul Quran pimpinan saya atas izin Allah. Sampai ketemu besok pemirsa. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya tetap tunggu follow Anda di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.